Karena saya pernah juga ada acara kebetulan yang baca doa diundang dari Jakarta. Saya lihat jam setengah jam dia berdoa. Pertama jamaah semangat semua. Lama-lama turun gua. Ah. Udah Pak Imam udah nggak tahan lagi. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas. Gini Nabi kalau doa. Ini ada orang sekarang berdoa tangan di paha. Orang kalau berdoa tangannya di paha itu artinya terserah oleh Allah mau ngasih ngasih nggak pun nggak apa-apa lah. Ya nggak bisa gitu. Jangan pernah berhenti berdoa. Di mana-mana saya kalau selesai sholat kalau saya jadi imam pasti saya berzikir Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mengundang pintu-pintu langit terbuka setelah itu baru saya pimpin doa ini sekarang banyak orang habis sholat salam pur pulang Udah macam ayam nggak berdoa. Doa angkatkan tanganmu. Kamu kenapa nggak mau berdoa? Beda doa saya dengan doa imam Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan, saya enggak. Kenapa gitu? Dia imam kebetulan nanam sawit. Maka minta hujan. Makmumnya jual es krim. Maka siapapun kita menebarkan kebaikan, mintakan doa, doa apapun doanya mintakan kepada Allah hanya saja kalau bisa doa itu yang difahami saya tidak mengatakan yang nggak paham bahasa Arab ya silakan doa Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia iya tapi Ustaz lama di Arab kadang-kadang pakai bahasa Arab juga lama Ustaz di Arab di Mesir 4 tahun di Maroko 2 tahun tapi itu tidak untuk dibanggakan karena ada juga orang saya ini enam tahun di Arab. Datang jamaah onta lebih lama lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat religiwan semuanya Semoga usia bertambah Istiqomah juga semakin bertambah Amal bertambah Maka bertambah pula kesiapan kita Untuk tetap menebar kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebab itu ini kebersamaan untuk menjaga keutuhan, untuk menjaga keselamatan, jangan ada lagi kerusakan, Zoharal fasadu fil barri Kerihatan kerusakan di lautan Di daratan Bima kasabat aidin nas Akibat dari perbuatan manusia Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang baik Pada kesempatan yang mulia Hari ulang tahun Apa manfaat dari ulang tahun Ada jamaah umurnya 80 tahun Dia menikah umur 30 tahun Kalau begitu ulang tahun pernikahan yang ke-50 dia minta yang ceramah, Ustadz Somad tolong ceramah hari pernikahan emas. Emas itu apa Pak Haji? Emas itu karena saya sudah nikah 50 tahun. Dengan ibu? Iya. Ini istri Pak Haji? Iya. Yang keberapa Pak? Yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Kenapa mesti saya yang ceramah? Pokoknya saya nazar Ustadz yang ceramah. Saya pun ceramah lah hari ulang tahun pernikahan yang ke-50. Usianya 80. Lama saya berpikir. Untuk apa dia buat ulang tahun pernikahan? Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu yang 80 bisa berubah jadi 18? Tidak. Dia tetap top, tua, ompong, peot. Yang tersinggung. Tidak ada yang berubah. Lalu apa manfaat dari ulang tahun itu? Ternyata fisiknya tidak berubah, tapi semangatnya kembali. Anak-anaknya datang, cucunya datang, agaknya kalau boleh saya menebak-nebak itu juga yang diinginkan dari malam ini ulang tahun yang ke 73 maka dengan ini bangkit semangat baru yang selama ini kehilangan semangat didoakan malam ini kita akan berdoa kepada Allah malam ini kita akan bermunajat doa orang banyak karena kita tidak tahu entah dari doa mulut yang mana tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah makanya saya setiap pergi kemanapun selalu mohon doa doakan saya kiai doakan saya habib doakan saya tuan guru kenapa karena tidak tahu dari lidah yang mana bukan karena doa kita walaupun nanti saya yang memimpin doa tapi sesungguhnya doa itu diaminkan oleh malaikat diterima oleh Allah karena kebersamaan kita. Itulah mengapa jangan tinggalkan doa berjamaah. La yajtami' malaun. Sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairuhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahum Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Kemarin jamaah haji mau pergi ke Makkah. Mereka tanya saya, Ustaz Somad, Ustaz mau titip apa? Doa. Cuma doa aja Ustaz, ya. Ceret kuning dah, udah banyak di rumah. Tempat celak Pak Ustaz, saya nggak pakai celak. Batu cincin Pak Ustaz, setiap daerah ngasih batu. Udah banyak betul. Jadi apa? Doa saja. Doa apa yang Ustaz mintakan? Satu saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khotimah. Oh kalau itu ringan Pak Ustaz. Begitu juga dengan jamaah. Jamaah yang ramai ini. Bapak-bapak, pemimpin yang adil. Ibu-ibu membesarkan anak soleh, soleh Adik-adik yang menghafal Al-Quran. Saya tak minta doa banyak. Satu saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khotimah. Jangan sekarang. Kita masih banyak program lagi. Kalau bisa setelah pilpres lah baru mati. Bukan untuk saya, untuk bapak ibu juga, untuk umat ini. Apa kata Nabi? Seandainya engkau punya doa makbul, doamu makbul, dijamin diterima, garansi. Tapi doanya cuma satu. Jangan minta istri solehah, karena yang dapat menikmatinya hanya engkau saja. Kawan-kawanmu cuma ngeces nengoknya. Jangan minta istri soleha, tapi mintakanlah Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Kenapa? Karena kalau dia amanah, satu negeri akan mendapatkan rahmat dan keberkahannya. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Di mana-mana saya, kalau selesai sholat, kalau saya jadi imam, pasti saya berzikir afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mengundang pintu-pintu langit terbuka setelah itu baru saya pimpin doa ini sekarang banyak orang habis sholat salam pur pulang kamu ayam nggak berdoa doa angkatkan tanganmu kamu kenapa nggak mau berdoa beda doa saya dengan doa imam pak ustad kenapa dia minta hujan saya enggak Kenapa gitu? Dia imam kebetulan nanam sawit. Maka minta hujan. Makmumnya jual es krim. Tentu kita sebagai imam doanya yang umum-umum saja. Yang umum. Doa yang umum. Saya kalau mimpin doa nggak panjang-panjang, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam keyakinan, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizki, ilmu nambah, bukan istri. Wa barakatan fil rizki, berkah rizki. wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati, wa maufiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, dapatkan ringan waktu sakratul maut wan najata minan nar selamat dari api neraka wal afwa indal hisab dimaafkan ketika amal dihisab rabbana atina selesai karena saya pernah juga ada acara kebetulan yang baca doa diundang dari Jakarta saya lihat jam setengah jam dia berdoa pertama jamaah semangat semua lama-lama turun gua Udah Pak Imam udah nggak tahan lagi. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas. Gini Nabi kalau doa. Ini ada orang sekarang berdoa tangan di paha. Orang kalau berdoa tangannya di paha itu artinya terserah terserahlah Allah mau ngasih ngasih nggak pun nggak apa-apa lah. Ya nggak bisa gitu. Kita doa itu harus yakin dan doa nggak boleh dikapling. Ini ada orang doa kapling. Orang Arab jahiliyah, orang Arab Quraisy, orang Arab waktu itu di zaman Nabi dia doanya Arab Badui ini dia doa Allahumma rahmani wa Muhammadan la tarhamma ana ahadan ya Allah rahmati aku dan Muhammad yang lain jangan nggak bisa makanya jangan berdoa ya Allah rahmatilah kami hanya komisi kami dan partai kami saja nggak bisa walaupun kita berbeda tapi kita minta menebarkan segala doa bahkan ikan-ikan memintakan ampun hatal hutu fil bahari ikan-ikan yang di lautan memintakan ampun pada orang yang mengajak kebaikan wal namlatu fi juhriha semut-semut di dalam sarang memintakan ampun kepada orang yang berbuat baik maka siapapun kita menebarkan kebaikan mintakan doa doa apapun doanya mintakan kepada Allah hanya saja kalau bisa doa itu yang difahami saya tidak mengatakan yang nggak paham bahasa Arab, ya silakan doa. Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia, iya. Tapi Ustaz lama di Arab, kadang-kadang pakai bahasa Arab juga. Lama Ustaz di Arab. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Tapi itu tidak untuk dibanggakan. Karena ada juga orang, saya ini 6 tahun di Arab. Datang jamaah, onta lebih lama lagi Ustaz. Kita di sana itu belajar bahasanya difahami maknanya